بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد انتهينا من مسألة السابعة وهي الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق Kita telah selesai pada pembahasan poin yang ke tujuh dari pokok-pokok masalah al-jahiliyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyelisihinya. Bahwasanya orang-orang ahlul jahiliyah mereka menjadikan orang-orang yang memiliki kekuatan sebagai dalil pembenaran bahwasanya mereka itu di atas al-haq. Nah, dan kemarin kita sudah bacakan beberapa dalil bahkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah justru kenyataan itu menunjukkan kebalikannya. Kebanyakannya justru orang-orang yang mengikuti kebenaran itu adalah datang dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang duaga, bukan dari kalangan orang-orang yang memiliki kekuatan pemahaman, kekuatan harta, kekuatan kekuasaan, dan lain sebagainya. Ali Ibrahim rahimani rahimakumullah yang menjadi patokan dan ukuran adalah kita menerima kebenaran ya dari manapun dia datangnya walaupun yang membawa adalah satu orang misalnya Walaupun datang dari orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Kalau itu adalah al-haq, maka kita terima. Kita ambil. Dan kalau sudah kita mengetahui itu adalah al-haq, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengamalkan dan berjalan di atas al-haq. Berjalan di atas al-haq. Makanya di akhir-akhir penjelasan beliau kata Syaikhul Fauzan, "Fama man 'arafa al-haqqa ya'malu bihi." Faqad yasrifuhu sarifun. Orang yang mengetahui, setiap orang yang mengenal al-haq, itu hendaklah dia mengamalkan di atas al-haq tersebut. Karena terkadang akan datang pemaling-pemaling yang akan memalingkan dia daripada al-haq. Akan datang perkara-perkara yang akan memalingkan dia sehingga dia tidak mau mengamalkan berjalan di atas al-haq. Ima al-hasad bisa jadi berupa al-hasad, sifat dengki, iri terhadap saudaranya. Sehingga dia tidak mau mengamalkan al-haq karena hasad. Al-muhim pokoknya kalau fulan mengamalkan saya enggak. Al-muhim pokoknya kalau fulan yang ngomong saya enggak akan terima. Walaupun khabarnya khabar sahih misalnya. Tidak mau, hasad. Dan ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Ya kan? Ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka dia hasad. Kenapa nabinya itu datang dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel? Hasad. Dia tahu itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Dia mengenal. Bahkan dikatakan dia mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam sebagaimana dia mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi dikarenakan dia hasad, dengki, iri, maka dia tidak mau mengamalkan al-haq. Wa ima al-kibr. Bisa juga jadi karena al-kibr, sombong. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Sombong dia, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena awal-awal yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang lemah. Bilal bin Abi Rabah, Ammar bin Yasir, begitu juga bapaknya Yasir, begitu juga ibunya Sumayyah. Orang-orang lemah. Sehingga gengsi mereka kalau ikut-ikutan mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ima tama fid dunya atau bisa jadi dikarenakan juga keinginan yang berlebih-lebihan terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Ya. Makanya dikatakan oleh Alimah bin Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara perkara-perkara yang banyak menjerumuskan dosa dan maksiat Bani Adam itu adalah at-tama. At-tama. Rakus terhadap dunia. Rakus terhadap dunia. Cenderung seseorang akan menghalalkan segala cara kalau dia sudah rakus terhadap dunia. Berbuat dolim sama saudaranya. Ya. Menipu sedikit-sedikit lama-lama menjadi kebiasaan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Bahkan mungkin sudah menjadi sudah dia halalkan Waliyadzubillah. Nah. Dan juga atama tama ya, rakus terhadap kepemimpinan. Hunaka tawarif tasrifu al-insanu al-insana anil haqqi wa huwa ya'rifuhu. Dan itu semua adalah sawarif, pemaling-pemaling yang memalingkan manusia dari kebenaran dalam keadaan dia mengenal, dia mengetahui itu adalah al-haq. Nah, maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian di akhir penjelasan beliau, Syekh Saleh Fauzan mengatakan, "Fahadihi mas'alatun 'azimatun." Ini adalah masalah yang besar, masalah yang agung. Yaghfilu 'anha katsirun minan nas yang lalai darinya kebanyakan manusia. Wa yahtajuna bil quwwati was sarwati wa sarwati wal jahi wal abahati wa yaquluna hadhihi ummatun raqiyatun dan mereka menjadikan dalil menjadikan hujjah bahwasanya kebenaran itu bersama dengan orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang hidup bermewah-mewahan, orang-orang yang memiliki harta perbendaharaan yang melimpah, orang orang yang memiliki jabatan. Nah, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Mereka bangga, melihat yang mengikuti dakwah kami dari kalangan orang-orang pejabat. Lihat mengikuti dakwah kami dari kalangan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang populer, memiliki popularitas yang tinggi. Lihat, dia mengikuti dakwah kami. Berarti dakwah kami di atas al-haq, kata mereka. Sementara kalian, dakwah kalian siapa yang mengikuti? Hanya orang-orang miskin, orang-orang du'afa. Sementara kami yang mengikuti dari kalangan pejabat. Senang mereka mengikuti dakwah kami. Nah, ini ukuran orang-orang ahlul jahiliyah. Wayakulun dan mereka mengatakan hadi ummatun raqiyatun. Ini adalah umat yang maju, modern. Enggak jumut seperti kalian. Enggak jumut seperti kalian. Kalian itu tahajuran, tahajuran. Apa eh, keras kaku. Masa pakai televisi enggak boleh misalnya. Kaku kalian yang jumut. Kami ini ummatun rakyatun misalnya. Kami ini umat yang modern, yang maju, bukan umat-umat yang uh, apa pedalaman mimma yadulu annaha ala haqqin wa ma tawassalat ila hadha al mustawa ila wa hiya ala haqq lian indahum hadarah ya. dan kami dari apa-apa yang menunjukkan menunjukkan bahwasanya kami itu di atas al-haq bahwasanya kami ini umat yang modern umat-umat yang maju kalau dari negara persenjataan kami ini persenjataan yang modern Nah, alat-alat yang kami miliki juga alat-alat yang modern. Menunjukkan bahwasanya Allah tuh ridho dengan usaha kami, kata mereka. Nah, Liana indahum hadarah. Dikarenakan di sisi mereka itu terdapat hadarah. Hadarah itu peradaban modern. Wa indahum thakafatun wa fahmun. Dan di sisi mereka juga terdapat thakafah wawasan, wafahmun dan juga pemahaman. Wahakata yakulu ba'dal maghrurin dan inilah yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang tertipu dengan keadaannya, tertipu. Duna nazarin ila mahum min al kufri. Eh, tanpa memandang bahwasanya apa di antara mereka berupa kekufuran. orang ya, orang-orang kafir, negara-negara kafir pun demikian. Nah, mereka tertipu dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka menjadi ibrah dari uh, eh, fakrah dari poin yang ketujuh ini adalah bahwasanya tidak bisa menjadi patokan dan ukuran seseorang uh, yang memiliki kekuatan, memiliki pemahaman, kecerdasan, gelar yang mentereng, kemudian juga kemewahan kehidupan menjadikan dalil bahwasanya mereka di atas kebenaran. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Qala rahimallahu taala al-mas'alatu tsaminatu. Al-istidlalu bi anna ma 'alayhi du'afa'u laysa Perkara yang kedelapan dari perkara-perkara jahiliyah yang kemudian diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedelapan ini adalah al-istidlal bi anna ma alaihi du'afa'u laisa haqqan. Mereka menjadikan dalil bahwasanya yang mengikuti kalau yang mengikuti itu adalah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut bukanlah berupa kebenaran. Ya. Berkata Syekhul Islam wal Muslimin Mujadidud Da'wah wad Din Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala al istidlal ala butlani syai'i annahu lam yattabi'hu illa du'afa'u. Mereka menjadikan dalil terhadap batilnya suatu perkara kalau suatu perkara tersebut tidak ada yang mengikutinya kecuali hanya orang-orang yang lemah. Ini masih uh, kitab jadi pembahasan membahas tentang timbangan mizan orang-orang ahlul jahiliyah. Setelah sebelumnya mereka menimbang kebenaran itu kalau banyak pengikutnya. Kebenaran itu kalau yang mengikuti dari kalangan orang-orang yang memiliki kemewahan. Kebenaran itu kalau yang mengikuti adalah uh, bersama dengan orang-orang yang memiliki kekuatan. Sekarang mereka juga membuat kaidah bahwasanya kalau sesuatu perkara itu yang mengikuti adalah dari kalangan orang-orang yang lemah menunjukkan perkara tersebut di atas kebatilan menunjukkan perkara tersebut di atas kebatilan poin yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini ya, al-istidlalu ala butlani syai' ya. mereka orang-orang ahli jahiliyah menjadikan dalil terhadap batilnya suatu perkara manakala perkara tersebut tidak ada yang mengikutinya kecuali dari kalangan orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Nah, dari sisi uslub bahasa Arab, beliau memakai pertama adalah lam. Lam, ya, ada tunafi. Lam ini ada tunafi. Kemudian setelah itu beliau ikuti dengan menggunakan ada tulis isna, yaitu illa, di mana al-isbat, di mana al-isbat. Ini kalau dalam uslub bahasa Arab menunjukkan adanya al-hasr. Al-hasr, ya, pembatasan. Mereka membatasi, ya, mereka menjadikan kaidah ya, menjadikan kaitan kalau suatu perkara itu tidak ada yang mengikuti kecuali dari kalangan orang-orang yang lemah, maka perkara tersebut di atas kebatilan. Hasar. Kaqaulihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun." Apakah kami akan beriman kepadamu wahai Nuh alaihissalam? Wattaba'aka al-ardalun sementara yang mengikutimu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Wa qaulihi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina." Apakah seperti mereka itu orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Ya, ini orang-orang kafir Quraisy. Mereka ini orang-orang lemah itu, orang-orang macam Bilal misalnya, orang-orang macam Salman yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Mengapa bukan kita kata mereka, kata orang-orang pembesar-pembesar kabilah-kabilah Quraisy. Orang rendahan gitu. Nah, faraddallahu biqauli kemudian Allah membantah perkataan mereka itu alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui terhadap hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya? Berkata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, "Hadhihi al-mas'alatu 'akasa allati qablaha." وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف ala anna du'afa'a ala al haq Poin yang ini adalah berseberangan dengan poin yang sebelumnya. Poin sebelumnya mereka menjadikan dalil bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan itu mereka pasti di atas kebenaran. Nah, sekarang mereka menjadikan dalil dengan kelemahan, ya. kehinaan, kerendahan suatu kaum. Bahwasanya manakala orang-orang lemah mengikuti suatu perkara, maka mereka bukanlah di atas kebenaran. Laukanu ala hakin masaru du'afa. Kalau seandainya apa yang dia ikuti itu adalah al-haq, maka mereka pasti nggak akan menjadi orang-orang lemah. Itu hujahnya mereka. Ya kalau antum ikuti al-haq, antum nggak akan susah hidup antum, misalnya. Nah, nggak ada hubungannya. Nah, kalau dakwah salaf itu ada dakwah yang benar, gak akan mungkin saya ini sulit kehidupan, sempit penghidupan misal. Subhanallah. Wala ya'lamuna anna al-quwwata wa dha'fa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memahami bahwasanya kekuatan dan kelemahan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna du'ifa qad yakunu 'ala al-haqqi wa huwa dan bahwasanya kelemahan itu keseringannya justru dia berada di atas kebenaran. Wa annal qawiyya qad yakunu 'ala al-batil dan keseringannya seseorang yang memiliki kekuatan itu dia berada di atas kebatilan. Wahada mantaku kaum Nuhin lama da'ahum ilallah. Dan ini adalah ya, waktu ucapan yang diucapkan oleh kaum Nuh tatkala Nuh mendakwahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Ya. Sebagian para ulama memberikan faedah kata-kata al-iman di dalam Al-Qur'an itu bisa memiliki dua makna, kata-kata al-iman. Al-iman, nu'minu, amanu dan lain sebagainya. Pertama dia bisa memiliki makna dari sisi lughawi, dari sisi lugawi. Iman dari sisi bahasa. Apa mas iman dari sisi bahasa artinya apa? Bukan. Oh. Ayo, tasdik, percaya. Iman dari sisi bahasa itu artinya atas diriku percaya. Kemudian bisa juga iman itu yang dimaukan adalah dari sisi makna syar'i. Iman Iman dari sisi syar'i. Ya. Iman qaulun wa amalun. Ya. Qaul qalb wa qaulul jawarih, amalul qalb wa amalul jawarih. Kapan iman itu memiliki makna secara bahasa dan kapan iman itu memiliki makna secara syar'i? Para ulama mengatakan kalau kata-kata iman itu bergandengan diikuti dengan harfu jar berupa ba Nah, kalau ba maka yang dimaukan di situ adalah dari sisi syar'i. Kemudian kalau dia setelahnya itu adalah eh, harfu jar berupa lam, maka yang dimaukan dari sisi al-lughawi, dari sisi al-lughawi. Pada ayat ini, ya, anu minu laka pakai lam ya anu minulaka maka yang dimaukan wallah alam adalah yang dimaukan adalah e, dari sisi lugawi dari sisi lugawi jadi percaya anu minulaka wattaba'aka al-ardalun apakah kami akan beriman harus mempercayaimu wahai nuh sementara yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang hina orang-orang yang hina Anu minu Hamzah di sini namanya Hamzah al-Inkari, Hamzah Inkar. Hamzah Inkar artinya dia nafi. Nafi, menafikan, meniadakan. Artinya la minu Maksudnya adalah gitu, la minu Hamzah Inkari artinya pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Pengingkaran gitu. Dia tanya tapi bermaksud mengingkaran. anu'minu laka taba'aka al-ardalun. Kami gak akan beriman, gak akan percaya kepadamu, wahai Nuh. Sementara yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang hina. Itu maksudnya. Yakni az-du'afa'u minna, yakni adalah orang-orang yang lemah dari kalangan kami. Yang mengikuti dakwahmu itu bukan dari kalangan pejabat kami, bukan dari kalangan orang-orang pembesar-pembesar kami, bukan dari uh, penguasa kami. Justru yang mengikuti dakwahmu itu orang-orang yang lemah Bagaimana kami bisa mengikuti dakwah kalian? Nah, tidak punya gelar, kalian pun nggak punya gelar, tidak punya apa. Subhanallah. Falau kunta hakin haqqin lattaba'aka al-aqwiya. Coba. Kalau engkau berada di atas al-haq, wahai Nuh, pasti yang mengikutimu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Kalau engkau yang kau dakwahkan itu kebenaran, pasti yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Wa fi ayatil ukhra, wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi. Ay alladhina laysa 'indahum ra'yun hum alladhina tab'uka min ghairi ru'yatin wa min ghairi tafkirin. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan wama naraka dan kami tidak melihat yang mengikutimu wahai Nuh kecuali orang-orang dari kalangan mereka orang-orang yang hina dari kalangan kami. Saya nggak lihat orang mengikuti dakwahmu itu kecuali orang-orang yang rendah kedudukannya dari kalangan kami. Badia ra'yi, orang-orang yang gampang kamu pengaruhi, kata mereka. Orang-orang yang gampang kamu pengaruhi. Badiyar ra'i. Ay alladziina laisa 'indahum ra'yun. Orang-orang yang nggak punya pikiran. Kasarnya. Gampang ikut-ikut. Beda dengan kami. Kalau kami pikir dulu. Kalau mau ikuti kalian. Ini nanti efeknya bagaimana. Dengan usaha saya. Ini nanti. Kalau yang ikuti kalian itu orang-orang yang gampang. Maka kata si Soleh Fauzan. Laisa indahum ra'yun. Mereka nggak punya ra'yu. nggak punya pikiran. Humul ladzina taba'uka min khairi ru'yatin wa min khairi tafkir. Orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang tanpa memikirkan dahulu dan orang-orang yang nggak pernah memikirkan terlebih dahulu. Ya. Gampang ikut-ikutan kata mereka tuduhannya. Wakadzalika al-musyrikuna fi ahdi rasulillahi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kanu yaskharuna min du'afail mu'minin. Dahulu mereka itu menjelek-jelekan ya, menghina dari menghina terhadap orang-orang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Bahkan sebagian lagi tidak menghina, menyiksa, ya, supaya mereka kembali kepada kekufuran. Dan ini adalah sunatullah ya rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang mengikrarkan diri dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti ujian itu akan datang. Pasti dan pasti. Sudah sunatullah. Terkadang ujian antara satu ikhwah dengan ikhwah yang lain, satu person dengan person yang lain pasti akan berbeda. Seorang diuji mungkin dengan kefakirannya. Seorang yang lain diuji mungkin dengan kekayaannya. Seorang yang lain diuji mungkin dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan dirinya sendiri. Pasti dan pasti. Sunatullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Ankabut ya, ayat yang sudah ma'ruf di antara kita alif lam mim hasiban nas ayyutraku ayakulu amanna wa la yuftanun. Alif lam mim apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Kami mengikuti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencoba mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Wahum la yuftanun dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pasti dan pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah terus kita menjalani saringan-saringan. Hari ini mungkin kita bisa lepas. Mungkin kita tidak bisa lepas pada saringan berikutnya. Maka banyak-banyak kita berdoa. Makanya di akhir pembahasan pertemuan kemarin Syekh Saleh Fauzan memberikan pengarahan, taujihat kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulubi wal absar, tabit qalbi ala dinik. Terus kita baca ayat, kita baca doa ini. Dalam ayat yang tadi kemudian Allah melanjutkan walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya-, ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian itu. Ya. Kemudian dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang jujur dengan keimanannya dan mana dari hamba-hambanya yang dusta dengan keimanan dia. Bukannya maksudnya adalah tatkala tidak adanya ujian Allah tidak mengetahui, Allah Maha mengetahui. Tapi yang diinginkan di sini adalah adanya al-hikmah. Hikmah. Begitu juga al-haq. Kebanyakan dari yang mengikuti itu adalah du'aza. Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-hikmah di dalamnya. Ujian bagi seorang manusia. Kalau al-haq banyak yang mengikuti dari kalangan orang-orang yang memiliki kekuatan orang akan mudah untuk mengikuti. Tapi kalau tatkala al-haq itu banyak yang mengikuti dari kalangan orang-orang du'aza, baru di situ kelihatan mana orang-orang yang jujur, tulus, ikhlas di dalam menjalani al-haq, yang dia inginkan al-haq, mana yang ada kepentingan-kepentingan yang lain. Dalam surat Ali Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Apakah kalian mengira kalian akan begitu saja akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui mana dari antara kalian yang berjihad dan mana dari antara kalian yang sabar terhadap ujian dan cobaan itu. Pasti akan datang ujian dan cobaan. Dan ujian yang menimpa kita tidak ada seberapanya dengan yang menimpa para pendahulu kita. Ya, para salafus soleh, para sahabat. Bagaimana Ammar bin Yasir setiap hari diuji, didera, dicambuk, dibawa ke padang pasir yang begitu panas. Keluarganya ibunya, bapaknya. Nah, sampai kemudian Rasulullah sampai mengatakan isbir ya ala yasir inna mau'idakum al jannah kata Nabi. Bersabarlah wahai keluarga Yasir karena sesungguhnya tempat kembali kalian itu adalah surga. Begitu dahsyat, begitu keras yang diterima siksaan keluarga Yasir dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka tetap sabar. Begitu juga Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah Nah, mempertahankan keimanan dia, mempertahankan keimanan. Nah, من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه يسخرون من دعفاء الصحابة حتى إنهم قالوا ما نجلس معك وهؤلاء عندك mereka mencemooh. Orang-orang mukmin dari kalangan orang-orang yang lemah dari Bilal, Salman, Ammar bin Yasir dan juga bapaknya dan juga ibunya. Mereka mencemooh dari kalangan sahabat yang lemah. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Mana jeli ma'aka wa inda? Kami enggak mau duduk bersamamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara mereka ini orang-orang yang lemah ini kalau ada di sekitarmu ij'alana مجلسا غير مجلسهم حتى نتفاهم ma'ak. Jadikan kami majelis khusus tanpa kehadiran mereka ini orang-orang yang lemah nih, orang-orang yang miskin ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayatihim arada yaj'ala lahum majlisan khasan. Mendengar perkataan demikian, Nabi disebabkan kesemangatan beliau untuk memberikan hidayah kepada orang-orang musyrikin Quraisy ini dan ini termasuk dari pembesar-pembesarnya beliau menginginkan untuk membuat majelis khusus untuk mereka khusus untuk mereka yakni khusus untuk orang-orang pembesar Quraisy Fa'atabahullahu azza wa jal kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بقوله dengan firman-Nya wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah Janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di pagi hari dan juga di sore hari. Tidak ada yang dia inginkan kecuali hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'alaika min hisabihim, enggak ada tanggung jawabmu terhadap mereka wama min hisabika alaihim dan juga mereka juga tidak ada tanggung jawab terhadap engkau fatatrudahum fatakuna minal zalimin kemudian engkau mengusir mereka maka jadilah engkau termasuk dari orang-orang yang zalim kalau engkau mengusir mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا dan demikianlah kami uji di antara mereka sebagian mereka kepada sebagian yang lain ya liyaqulu kemudian mereka mengatakan aha ulai manallahu alaihim min bainina Apakah seperti orang-orang seperti mereka ini yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kami? Di surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am. Wa qawlu ahaula'i Allah alaihi min bainina. Perkataan mereka apakah mereka perkataan mereka maksudnya perkataan orang-orang kafir Quraisy ahaula'i Allah alaihi min bainina. Apakah orang-orang seperti mereka itu yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di antara kami. Haula'i ya'nuna du'afa'u sahabah. Mereka itu yang dimaksud adalah du'afa'u sahabah. Orang-orang lemah dari kalangan sahabah. La yumkinu ayat bikuna ila khair kata mereka Gak akan mungkin kami ini didahului oleh mereka dalam hal kebaikan. Ini potongan ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaih." Wa qala alladziina kafaru dan berkata orang-orang kafir itu kepada orang-orang yang beriman, "Law kana khairan," kalau seandainya Al-Qur'an itu ada kebaikannya, ma sabaquna ilaih mereka itu nggak akan mungkin mendahului kami dari sisi kebaikan. Artinya apa? Mereka ingin menolak dakwah. Artinya Al-Quran itu nggak ada kebaikan. Gitu maksudnya. Kalau Al-Quran itu ada kebaikannya, mereka nggak akan bisa mendahului kami dari sisi kebaikan. Kalau dakwah ini adalah dakwah yang kebenaran, dakwatul haq, mereka nggak akan bisa mendahului kami. Pasti kami orang yang pertama, kata mereka. Kesombongan al-kibr. Nah, menolak. ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما عندهم رأي ولا تفكير dan yang semisal dengan mereka itu sekarang ini adalah orang-orang yang mensifati para ulama memberikan gelar kepada para ulama bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang nggak memiliki pemikiran orang-orang yang nggak memiliki kecerdasan wa anna nadharahum qaribun dan pemikirannya itu pemikiran yang jangka pendek. Bagaimana dia di Saudi atau dia berada di negeri-negeri di negeri Yaman bisa mengetahui dakwah di Indonesia misal, bisa mengetahui kondisi di Indonesia. Memfatwakan demikian dan demikian kurang tajam ini penilaian para ulama. Suf. Persis ini seperti mereka. Lihat, Syekh Fauzan wa indahum tahajjurun dan mereka itu orang yang jumut, ya, kaku. Kaku. Wa indahum syiddah dan mereka itu orang-orang yang memiliki syiddah, kekerasan. Ya, keras, dakwahnya keras kata mereka. Ila akhiri ma yakulun. Ya, sampai apapun yang dia katakan itu. Ini termasuk celaan kepada para a'imah, para pada para ulama. Nah, sudah diingatkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Maka kalau seseorang ya, memberikan sifat kepada para ulama ya, mereka adalah para ulama yang syiddah dikarenakan ya, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah misalnya menjauhi untuk menjauhi perkara-perkara hizbiyah menjauhi perkara-perkara tala'ub fid din itu ulama-ulama yang fihi syiddah kata mereka. Nah, katakan Syekh Fauzan itu seperti perilakunya itu seperti perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Ya, perilakunya seperti perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ dan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala tidaklah beliau menulis masalah ini, poin ini hanya sekedar untuk sebagai sejarah. Wa innama katabaha tahzir, tetapi beliau menulis poin ini adalah untuk memperingatkan kaum muslimin bi ayuhadzira hadhihi al-umur li'annaha min umuril jahiliyah. Dengan memperingatkan kepada kaum muslimin terhadap perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh dikarenakan itu adalah termasuk dari perkara-perkara jahiliyah, termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Nah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyelisihi perkara tersebut, untuk menyelisihi perkara tersebut, menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara ini, poin-poin ini adalah poin-poin yang penting untuk kita ketahui. Bahwasanya mengambil dalil dengan kebatilan manakala yang mengikuti dari kalangan orang-orang yang du'afa itu bukanlah termasuk mizan, timbangan dari Islam, dari Islam. Justru kebalikannya adalah orang-orang yang berada di atas kelemahan, mereka adalah orang-orang yang keseringannya berada di atas kebenaran. Makanya tatkala Herakl ya kemarin kita singgung juga berbicara kepada Abu Sofyan Hirokel bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang mengikutinya itu ashrafun nas au du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti nabi yang kau ceritakan itu, orang yang kau ceritakan itu dari kalangan orang yang memiliki kemuliaan ataukah dari kalangan orang-orang lemah? Bal du'afa'uhum kata Abu Sufyan. Bahkan yang mengikuti dia itu dari kalangan du'afa, orang-orang lemah. Makanya kata Hirokel setelah itu haulaihum hum rasul atau atba'ur rusul mereka itulah orang-orang yang mengikuti para rasul. Siapa? Orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Nah, dan juga pada pertemuan-pertemuan dahulu dikisahkan betapa banyak dalam surat Al-Qur'an tatkala didatangkan dakwah dari para nabi kepada orang-orang untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti nabinya. Wa Betapa banyak ayatnya seperti ini dan berkata orang-orang mutrafuha pembesar-pembesarnya itu. Pembesar-pembesar dari kalangan kaumnya mereka mengatakan, apakah kami harus mengikuti ajaran kau dan lain sebagainya. Naam. Al-ibrah al ikhwa adalah al-haq. Al-ibrah itu adalah al-haq. Dimanapun dia berada, maka kita terima, kita cari, dan kita amalkan. Kita amalkan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan faedah untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila kurang maksimal dalam penyampaian. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.